Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. فأما من أوتي كتابه بيمينه Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, فسوف يحاسب حسابا يسيرا maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, وينقلب إلى أهله مسرورا dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, فسوف يدعو ثبورا maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia, bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. فما لهم لا يؤمنون Maka mengapa mereka tidak mau beriman? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. فبشرهم بعذاب أليم Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.